Sulaiman rahimahullah azza wa jalla. Oleh karenanya penting bagi kita sekalian untuk mempelajari apa sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Apa sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wanita yang menjadi penghuni surga yang menjadi ahlul jannah yang menjadi wanita mulia di dunia dan di akhirat di dalam Al-Quran Al-Karim dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak sekali tentang sifat-sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang wanita muslimah yang menunjukkan kesolehannya dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya pada kesempatan kita di sore hari ini kita akan menyebutkan beberapa riwayat-riwayat dan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Demikian pula beberapa ayat Al-Quran Karim yang menjelaskan tentang sifat-sifat seorang wanita muslimah. Ma'asyiral nisa rahimakumullah. Di dalam surah al nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman: was قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله Fasalihat wanita-wanita yang salihah Siapa mereka? Apa ciri-ciri mereka? Siapakah yang patut untuk disebut sebagai seorang wanita muslimah? Yang salihah di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua sifat. Yang pertama Yang pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla seorang wanita salihah adalah yang qanitatun. Wanita yang qanitat. Apa yang dimaksud wanita yang qanitat? Qanitah itu berasal dari kata al-qunut. Yang dimaksud adalah al-mudawamatu ala ta'atillahi azza wa jalla wal iltizamu bi ibadati rabbih azza wa jalla senantiasa memelihara ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara ibadahnya komitmen konsisten terus menerus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah maka dia segera menjalankannya dan menegakkannya. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia segera meninggalkannya. Ini ciri seorang wanita yang disebut qanitatun wanita-wanita yang memiliki sifat penuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berserah diri hanya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah maka dia segera menjalankan Allah memerintahkan kepada seorang wanita muslimah untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya sama seperti perintah yang diberikan pada kaum pemulak. Allah Azza wa Jal telah mewajibkan bagi kaum muslimat untuk menutup auratnya, untuk memelihara kehormatannya, untuk menjaga diri agar dia senantiasa menjadi seorang wanita yang azifat yang mulia yang jauh dari sifat-sifat yang rendah yang hina ini sifat yang pertama sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hafizatun lil ghaibi bima hafizallah yaitu wanita-wanita yang senantiasa menjaga dan memelihara hak-hak suaminya ketika suaminya tidak berada di sisinya maka dia selalu menjaga kehormatan suaminya tidak menyebutkan kejelekan suaminya pada orang lain tidak merendahkan suaminya kepada orang lain dan dia senantiasa memelihara dan menjaga apa yang ditinggalkan oleh suaminya. Anak-anaknya dipelihara, hartanya dijaga, sehingga suaminya ketika meninggalkan istrinya dan meninggalkan keluarganya, suami ini merasa tenang karena ada yang menjaganya ada yang mengarahkannya pada kebaikan yaitu seorang wanita sebagai istri sebagai zaujah yang taat kepada Allah demikian pula taat kepada suaminya maka ini dua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seorang wanita muslimah termasuk di antara sifat qanitan sifat ketundukan seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan syariat mengamalkan apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan apa saja yang diwajibkan di dalam agama Allah Azza wa Jalla termasuk di antaranya menegakkan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya dan taat kepada suaminya. Barang siapa seorang wanita apabila dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia taat kepada suaminya menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-jannah surga dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت Hadis yang sangat indah sekali menjelaskan tentang utama seorang wanita yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha" Apabila seorang wanita itu telah menegakkan salat lima waktunya, wa shamat dan dia telah berpuasa di bulan Ramadhan, wa hasanat dan dia senantiasa memelihara kemaluannya wa ata'at ba'daha dan dia taat kepada suaminya maka dia mendapatkan jaminan al-jannah dari delapan pintu mana saja yang dia inginkan untuk dia masuk ke dalam surga Subhanallah Amalan yang sedikit akan tetap mendapatkan keutamaan dan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang, yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها hafizat farjaha wa ata'at zawjaha قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang wanita telah menegakkan sholat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan senantiasa memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya maka pada yaumul qiyamah dikatakan kepada wanita ini udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki subhanallah amalan yang sedikit namun mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa menjadi seorang wanita muslimah itu bukanlah suatu hal yang sulit. Itu hal yang mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang sekali secara kenyataan Justru kita melihat banyak dari kalangan para wanita yang tidak mampu untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyedihkan. Ibadahnya tidak diperhatikan, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepadanya tidak diperhatikan, apalagi biasanya seorang wanita apabila telah datang bulan dia mengalami masa haid beberapa hari kemudian setelah itu dia pun sudah dalam keadaan bersih tapi karena dia sekian hari tidak menjalankan sholat tidak mengerjakan sholat maka timbullah rasa malas. Padahal dia sudah dalam keadaan suci. Ya, sholatnya nantilah. Padahal dia sudah dalam keadaan suci, telah selesai dari masa haidnya. Tapi dia menunda sholatnya dan bahkan dia meninggalkan sholatnya karena terbiasa sekian hari dia tidak mengerjakan sholat. Hati-hati wahai para wanita. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan tentang keadaan para wanita, di manakah mereka dan keberadaan mereka nanti pada yaumul qiyamah di akhirat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Uridu an-nar fa ra'aytu akthar ahliha an Aku telah diperlihatkan neraka dan aku melihat penghuni yang terbanyak di dalam neraka itu adalah para wanita. La ilaha illallah Mengapa justru para wanita yang menjadi penghuni terbanyak di dalam neraka? Padahal kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam ini sangat mudah untuk mereka amalkan. Jika dia telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya, taat kepada suaminya, mendapatkan jaminan dari Allah masuklah kamu ke dalam surga dari delapan pintu surga yang mana saja yang kamu kehendaki. Mudah. Tidak sulit. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan bahwa penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Siapa penghuni neraka yang paling banyak? Hah? wanita penghuni surga yang paling banyak coba Hah? orang miskin penghuni surga yang terbanyak coba, karena saya nggak bisa bertanya kepada wanita itu ya tanyalah kepada para lelaki yang di hadapan saya Hah? nah Laki-laki. Ya? Laki-laki. Penghuni terbanyak neraka wanita. Penghuni terbanyak di dalam surga wanita. Wanita juga. Wanita juga. Kenapa? Kenapa? Kenapa saya ini? Hah? Senang buat ibadah. Senang dapat pahala. Karena di dalam surga itu tidak ada laki-laki hujan. Hah? Ya rugi masuk surga masuk hujan. Ya betul. Tidak ada lah. Setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga itu minimal dapatnya dua istri bidadari. Minimal, minimal dapat dua nggak ada yang dapat satu nah jadi di dalam surga itu semua laki-laki poligami tahu poligami sini poligami ya nah itu minimal dua di antara mereka ada yang lebih dari dua seperti seorang yang meninggal dalam peperangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Berapa bidadarinya? 72 nah, Satu aja Kalau dipikir dunia satu aja sudah cukup Ini 72 Nah Dari mana wanita-wanita seperti ini? Mereka Di antara mereka ada ya Dari dunia ya, dan ada pula yang memang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di dalam al-jannah menjadi pelayan-pelayan ahli jannah jadi ma'asyiral nisa rahimahullah Rasulullah saw telah memperingatkan bahwa aku melihat mayoritas atau kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah saw Ya Rasulullah, ayakurna billah. Apakah mereka ini orang-orang yang kafir kepada Allah sehingga mereka masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, La. Bukan karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakfurna al-ihsan wa yakfurna al-ashir. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت فيك شيء قالت والله ما رأيت فيك خيرا قط Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mereka itu bukan kufur kepada Allah, akan tetapi mereka ini wanita-wanita yang kufur kepada kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada kepada mereka. Mereka ini orang-orang yang suka mengingkari suami. Orang ini adalah orang yang suka bertengkar dengan suaminya. Apabila engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, lalu ada satu saja kesalahan kamu sebagai suami, sepanjang tahun kamu berbuat baik kepadanya, kemudian dia melihat satu saja kesalahan kamu, maka wanita ini mengatakan demi Allah, saya tidak pernah melihat kebaikan pada diri. Oh, sepanjang tahun berbuat kebaikan, dengan satu kesalahan seakan-akan kebaikan itu hilang semua dilupakan ya. ada kata pepatah Indonesia saya tak tahu kalau di Malaysia ada nilai setitik rusak susu sebelah sama nah. nah. ya hujan sehari menghapuskan kemarau sepanjang tahun. Ini subhanallah. Satu kesalahan ini tanda-tanda seorang wanita yang menjadi ahlun nar. Penghuni neraka. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral nisa, hafizakumullah, hati-hati dari pengaruh syaitan. Jadilah seorang wanita yang solehah. Apabila anda termasuk di antara seorang yang telah berkeluarga, maka jadilah seorang istri yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya selama bukan dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan pengaruh syaitan. Syaitan ini akan merusak hubungan di antara rumah tangga. Syaitan ini akan selalu mengarahkan kepada seorang wanita untuk memalingkan suaminya dari jalan Allah. Apabila suaminya istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sementara wanita ini tetap mengikuti jalan syaitan, maka yang terjadi adalah pertikaian yang terjadi adalah pertengkaran dan dapat berakibat permusuhan dan mungkin diakhiri dengan perceraian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna iblis yadau arsyahu 'ala al-ma. Sesungguhnya iblis itu dia meletakkan arahnya, kekuasaannya itu di atas air. Di atas air. Loh, di mana ya? Kerajaan iblis itu di atas air daerah mana? Hah? Ada yang mengatakan kerajaan iblis itu ada di segitiga bermuda. Berlet bermuda pernah dengar? Katanya setiap kapal yang lewat itu pasti hilang. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja lebih baik. Jangan menerka-nerka sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentang. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kerajaan iblis itu ada di atas air. Di mana? Allah. Nah, dari kerajaan iblis inilah iblis itu mengirimkan bala tentaranya, syaitan-syaitannya, ifrit-ifritnya dikirim ya, ke berbagai penjuru dunia. Tumma yab'atsu sarayahu Lalu kemudian dia mengirimkan ya bala tentara bala tentaranya. Tujuannya ya tentu untuk merusak. Jadi setelah dididik di kerajaan iblis, mereka ini ya dikirim sebagai dai, ustaz-ustaz sesat. Dikirim sebagai dai yang lulus, yang lulus dari didikan iblis untuk melihat siapa di antara mereka yang sukses menjadi syaitan. Ya, semakin besar kerusakannya, maka semakin nampak keberhasilan dia menjadi syaitan, pimpinannya para syaitan. Fa'adnahum minhum manzilatan a'tamuhum fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar godaannya dan fitnahnya kepada jin dan manusia itu. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yajibu ahaduhum salah seorang di antara syaitan itu setelah dia dikirim, ya tentu kembali lagi laporan kepada iblis. Tadi nah, iblis selalu memantau, ya murid-muridnya kamu apa yang sudah kamu lakukan, apa yang kamu sudah lakukan, apa yang kamu kerja. Itu terus dipantau oleh iblis. Maka salah seorang datang Fayaqul lalu dia mengatakan fa'altu kada wa kada. Aku telah melakukan ini dan itu. Fayaqul apa kata iblis? Masonak sunahta syai'an. Kamu belum lakukan apa-apa. Ini godaan kamu itu masih kecil, tidak berarti. Eh, suruh belajar lagi ya Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul lalu salah seorang mereka mengatakan ketika dia datang lalu dia mengabarkan kepada iblis ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi Aku tidak meninggalkan keluarga itu hingga aku berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Fayudni minhu lalu kemudian iblis pun memanggilnya agar kemudian syaitan yang berhasil memisahkan antara suami dan istri ini mendekat kepada iblis lalu kemudian iblis mengatakan kepadanya ni'ma anda, kamulah yang terbaik lulus lulus ujian menjadi dai ila balal fayastazimuhu lalu kemudian setelah itu di dipeluklah oleh dirinya ya diangkat menjadi penasehatnya kan sebagai orang dekatnya apa faedah yang bisa kita ambil dari ini faedah yang terpenting dalam hal ini terkhusus bagi mereka yang telah berumah tangga pelihara keluarga itu baik-baik jaga baik-baik keluarga itu penting agar kemudian keluarga itu dibangun di atas keluarga sakinah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang senantiasa mereka saling mengingatkan ketika ada salah seorang di antara mereka yang bersalah, bukan saling menghancurkan kehidupan rumah tangga. Nasihat itu perlu dalam rumah tangga nasihat itu wajib untuk ditegakkan dalam rumah tangga. Jangan kita mengatakan loh, kalau sudah menjadi ahlu sunnah, suami salafi, istri yang bebas, sudah selesai, ya lewat masa ujian. kok tidak, semakin besar ujiannya ketika menempuh jenjang rumah tangga. Maka dibutuhkan nasihat dibutuhkan untuk saling ingat mengingatkan. Ya. At-tawafi bil haq. At-tawafi sabr. Ya. Kapan salah satu di antara suami istri ini tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Rusaklah rumah tangganya. bagaimana mungkin akan terbina rumah tangga sakinah kalau kemudian seorang istri bangun di malam hari lalu dia tidak melihat suaminya di sisinya ternyata suami datang telat datangnya jam satu malam pulang dari luar dalam keadaan sempoyongan nah, mabuk gimana mungkin akan baik rumah tangga itu atau sebaliknya apakah mungkin terbina rumah tangga sakinah ketika seorang lelaki sibuk beribadah di malam hari menunggu istrinya datang dari luar datangnya tengah malam nah, kuntilanak datang tengah malam kau kuntilanak kuntilanak kuntilanak kuntilanak Pontianak, astagfirullah. <laughs> Nah, ya, pulang. La ilaha illallah. Tidak menutup Allah. Ya. Tercium bau wangi dari tubuhnya. Ini wanita yang musibah, fakirah, fajirah, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin ista'farat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fa hiya kada wa kada." Yani tadi siapa saja seorang wanita apabila dia memakai wangi-wangian lalu dia keluar rumah sehingga baunya itu dicium oleh orang-orang yang ada di dekatnya mereka mencium bau yang keluar dari tubuhnya maka wanita itu begini dan begitu maksudnya wanita ini wanita berzina waliyadzubillah maka pelihara diri pelihara rumah tangga. Dalam riwayat Abu Dawud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahu imra'an qama min al-lail فأيقظ امرأته فإن أبت رش في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى رشت في وجهه الماء Allah subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepada seorang lelaki dia bangun di malam hari hendak mengerjakan salat tahajud qiyamul lail lalu dia melihat istrinya masih tidur Lalu dia bangunkan istrinya. Apabila istrinya enggan bangun, maka dipercikkan ke wajahnya itu air. Sehingga istrinya pun bangun dari tidurnya. Allah merahmati keluarga yang seperti itu. Dan Allah merahmati seorang wanita. Dia bangun di malam hari untuk qiyamul lain. Lalu dia melihat suaminya masih tidur. Maka dia bangunkan suaminya. Jika suaminya akan untuk bangun, dipercikkan wajahnya itu air bangunlah suaminya lalu mereka pun mengerjakan sholatul lail nikmatnya keluarga yang seperti ini ya. tapi ada juga ketika seorang suami membangunkan istrinya dipercikan wajahnya aduh tambah marah ya, semakin marah apa kamu percikan wajah saya urus dirimu sendiri sholat sendiri La haula wala quwwata nah, pengertian dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Di antara ciri-ciri seorang wanita yang salihah dan seorang istri yang salihah adalah senantiasa membuat perasaan suaminya itu senang memasukkan perasaan gembira pada suaminya Kenapa? Suaminya ketika melihatnya selalu timbul rasa senang kepada Ya. Wanita itu ma'asyiral nisa wa ma'asyiral muslimin pembahasannya ini sebenarnya untuk para wanita akhirnya karena ada laki-laki yang meluas Wanita itu yang membahagiakan suami bukan keindahannya. Bukan apa ya? tampangnya. Bukan kecantikannya. Nah, yang membahagiakan suami. Berapa banyak kita melihat bahkan dari kalangan apa? artis-artis, binatang-binatang film Kebanyakan mereka itu. Udah kalau dilihat, Masya Allah, cantik-cantiknya mereka. Tapi menikah tak bertahan lama. Cerai lagi. Ya. Selesai ini ada lagi kasus cerai lagi. Selesai ini kasus cerai lagi. Padahal kalau dilihat, Masya Allah, cantik mereka. Ya kalau dibandingkan dengan wanita-wanita yang biasa yang bukan dari kalangan artis dan binatang film itu. Ya. Tidak ada bandingannya. Tapi subhanallah, ternyata dalam keluarganya tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Yang terjadi pertengkaran, permusuhan. Ternyata kecantikan satu-satunya yang bisa membahagiakan seorang suami. Akan tapi yang membahagiakan suami itu adalah kesolehan seorang wanita. Ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tungkahul mar'at li arba wanita itu dinikahi karena salah satu dari empat hal. Nah, apa saja? Nah, wanita dinikahi kenapa? Hah? Lempar belakang. Li maliha karena hartanya. Wali nasabiha karena nasab keturunannya. Wali jamaliha karena kecantikannya. Wali diniha karena agamanya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fanfar bidati din dari Pilih wanita yang memiliki agama. Kalau tidak, rugi kamu. Celaka. Pilih wanita yang punya agama. Ini yang paling utama Ketika seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita, yang pertama kamu tanyakan adalah bagaimana agama. Oh, ya dia itu fulana Alusunan sunnah itu salafiyah. Belum cukup. Salafiyah belum tentu baik. Gimana akhlaknya? Itu penting. Salafiyah ya bagus. Baik. Di antara kebaikan. Tapi teliti. Lebih dalam lagi. Gimana dia dalam bermuamalah, bergaul dengan teman-temannya. bagusnya akhlaknya? Siapa teman-temannya? Tanyakan. Cari gimana? Ya dalam pergaulan. Kalau kita sudah yakin bahwa agamanya baik, baru setelah itu carilah alternatif yang lain, pilihan-pilihan yang lain yang sesuai dengan selera anda Selera masing-masing. Ya. Mau lihat, eh, mau memilih wanita yang punya kecantikan silakan, tapi yang pertama dulu lihat agamanya dulu mau memilih wanita yang punya nasab keturunan yang darahnya biru atau hijau, coklat, putih dan yang lainnya. Boleh silakan. Yang penting sehat. ya, <laughs> darah biru ya nggak sehat. Apalagi darahnya putih. Nah. Ya, tidak marah, tapi pilih dulu agamanya. Kemudian setelah itu alternatif yang di karena agama inilah akan menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, lihat apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh nasai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nisa'i khairun?" Siapakah wanita yang terbaik? Qala jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allati tasurruhu idza nadhara." Wanita yang terbaik adalah yang menggembirakan kamu ketika kamu melihatnya. Wa tuti'uhu idza amarah dan yang taat kepadamu ketika kamu memerintahkan dia. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah dan dia tidak pernah menyelisihi suaminya pada dirinya Demikian pula berkenan tentang hartanya dengan hal-hal yang dibenci oleh suami. Tiga sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wanita yang terbaik ketika engkau melihatnya, kamu selalu merasa senang sekali, gembira. Subhanallah, istri saya ini betul soleh. Ya. Sejuk hatinya ketika memandangnya. Nah, perasaan itu senang. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para wanita itu untuk selalu bersiap menghadapi suaminya. Ya. Nah, jangan sampai seorang istri ketika bertemu dengan suaminya dalam keadaan istrinya tidak siap, tidak punya persiapan. Seorang suami datang dari jauh perjalanan safari Ya, datang dari Malaysia jauh-jauh sudah sekian hari harus pulang. Nah, kembali pada keluarga, ya Nah, jangan mengetuk pintu keluarga apabila kita tidak memberi, memberi berita terlebih dahulu. Apa kata Nabi SAW? Hatta tamtashita sya'ibah wa dan mughibah. Agar kemudian seorang istri itu menyisir rambutnya dan e, menghilangkan sesuatu yang ada di tubuhnya perlu untuk dihilangkan. Ya. Maksudnya apa? Agar wanita itu bersiap. Jangan sampai suaminya sekian hari datang, tentunya dia rindu pada keluarganya. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu atau seorang wanita ini istrinya bukan seorang wanita yang solehah. Ketika suaminya datang, ya dibukakan pintu seperti ini ketika suaminya masuk dia melihat istrinya tidak punya persiapan bau yang keluar dari tubuhnya tidak sedap rambutnya berantakan seperti genderuwo ya hah apa ah, itulah nah maka ini masyarakat bukan ciri-ciri seorang wanita yang soleh asar ya nah kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa taat kepada suaminya apabila suaminya memerintahkan kepada sesuatu dan yang ketiga yang tidak pernah menyelesaikan suami tidak pernah menyelesaikan suami ada hal-hal suami butuh suami memerlukan bantuan dari istrinya maka istrinya pun membantu dia punya harta yang lebih signifikan pada suami yang jelas di sini masyarakat bisa kewajiban antum adalah senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada suami dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Saya kira insyaallah yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini dan sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan namun insyaallah taala lain waktu Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan pada kita kembali bertemu wallahu taala alam bisawab wa ta'ala الحمد لله